Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru wa amtinanih. Wa la ilaha wahdahu la syarika lahu ta'ziman li Wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi wa Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari juz amma. Kita akan bahas surat Al-Fil. Abraha. Setelah dia membangun gereja yang sangat besar tersebut untuk mencari keriduan kaisar, maka dia pun sesumbar mengatakan bahwasanya saya akan mengalihkan para jemaah haji agar mereka tidak berhaji ke Ka'bah, tapi mereka berhaji ke Yaman, ke gereja ini. Maka dia pun menggembar-gemborkan hal ini. Dia umumkan, dia iklankan agar semua orang tahu bahwasanya dia telah membangun bangunan yang besar dan dia ingin menarik manusia yang pada hajian ke Ka'bah untuk hajian ke tempat dia. Maka hal ini didengar oleh orang-orang Arab Adnaniin. Orang Arab Quraisy mendengar sesumbarnya Abraha, sombongnya Abraha ini. Dan mereka, orang-orang Quraisy mereka membanggakan Ka'bah mereka. Mereka banggakan Ka'bah mereka. Ternyata Ka'bah mereka mau disaingi. Akhirnya, di malam hari, ada salah seorang dari Quraisy bikin ulah. Gereja yang indah seperti itu dimasuki oleh orang Quraisy, kemudian dia beol di gereja tersebut. Jadi bikin jengkel. Pagi-paginya dilaporkan bahwasanya gereja telah dibeolin oleh orang Quraisy, orang Arab. Akhirnya Abraha pun ngamuk tatkala itu. Maka dia pun membawa pasukan bergajah. Disebutkan gajah yang dia bawa ada yang mengatakan 8 ekor. Ada yang mengatakan 12 ekor. Dan gajah ini makhluk yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Penduduk Mekah tidak kenal binatang ini. Tiba-tiba binatang yang besar tersebut didatangkan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah Abraha dengan pasukannya dengan 12 ekor gajah yang dipimpin oleh seekor gajah bernama Mahmud. Gajah tersebut namanya Mahmud. Mahmud nama yang bagus, artinya yang terpuji. Cuma kebetulan nama pimpinan pasukan gajah tersebut namanya Mahmud. Maka berangkatlah Abraha dengan pasukannya dengan membawa 12 ekor gajah. Apa maksudnya Abraha membawa 12 ekor gajah tersebut? Karena saking sombongnya, dia membawa rantai yang banyak, dia ingin 12 ekor gajah tadi membawa rantai, kemudian rantainya dibawa ke Ka'bah dan ingin dicungkil Ka'bah tersebut. Bukan dihancurin satu persatu, enggak. Dia sombong, dia ingin mencungkil Ka'bah. Caranya gimana? Harus dengan gajah kalau ingin cungkil Ka'bah. Jadi biar diikat dengan rantai, dengan besi, kemudian ditarik sekali 12 ekor gajah, maka Ka'bah itu akan tercungkil. Ini niatnya Abraha. Makanya dia bawa gajah. Maka berangkatlah Abraham menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan terjadi peperangan. Ada beberapa orang-orang kabilah-kabilah Arab yang tidak menerima penghinaan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka mereka berusaha melakukan perlawanan namun kalah. Abraha terus melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan muncul lagi sebagian kabilah ingin berperang. Menghentikan Abraha. Tidak mampu kalah lagi. Sampai akhirnya Abraha menuju dan mendekati Mekah. Sudah masuk di Mekah dan mendekati Ka'bah sampailah dia di tempat namanya Al-Mughammas. Di situ Abraha mengambil 200 ekor ontanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib, Nabi belum lahir tatkala itu, maka diberitakan kepada kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya onta-ontanya yang berjumlah 200 ekor diambil oleh Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib seorang yang gagah, tampan, berwibawa, maka dia pun datang menemui Abraha karena Abraha terkesan dengan karismatiknya Abdul Muttalib, ketampanannya, kegagahannya, Abraha yang tadinya duduk di singgah sananya duduk di bawah karpet sama dengan Abdul Muthalib karena menghormati Abdul Muthalib. Maka dia tanya, apa tujuanmu ke sini? Dalam pikiran Abraha, Abdul Muthalib ingin mengadakan diskusi tentang Ka'bah. Dia ingin agar Ka'bahnya tidak dihancurkan. Karena dia pemimpin orang Quraisy Abdul Muthalib. Ini dalam pikiran Abraha, ini orang penting, dia mungkin ingin mengadakan mufawadat, ingin mengadakan diskusi bagaimana tentang ingin dia bela Ka'bah dia. Ternyata begitu diajak bicara ada penerjemah yang menerjemahkan di antara mereka berdua. Abdul Muthalib ternyata bukan datang untuk membela Ka'bah, tapi meminta 200 ekor ontanya untuk minta kembali 200 ekor ontanya yang telah diambil oleh Abraha. Maka Abraha mengatakan, "Saya menyangka engkau orang yang hebat, ternyata kau datang ke sini bukan untuk membela Ka'bahmu, tetapi kau ingin ngambil 200 ekor ontamu." Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil." Saya pemilik onta, saya mau ambil onta saya. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha. Adapun Ka'bah ada tuannya yang akan pemiliknya yang akan menjaganya, yang akan mencegahnya. Innahu lan yamtani minni. Kata Abraha, dia tidak bisa mencegah saya. Sombongnya siapa? Abraha. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nuk. Terserah kamu, terserah kau urusanmu. Yang penting saya sudah katakan bahwasanya Ka'bah ada pemiliknya dan dia akan menjaganya. Maka pergilah Abdul Muttalib membawa 200 ekor ontanya, kemudian dia pun pergi Ka'bah, kemudian dia berdoa di Ka'bah bersama sebagian orang-orang Quraisy agar Allah memberi pertolongan. Maka berjalanlah Abraha dengan begitu sombong dan angkuhnya menuju ke arah Mekah Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba di tengah jalan, si Mahmud, panglimanya para gajah, berhenti. Kalau si Mahmud berhenti, anak buahnya prajuritnya yang lain juga berhenti. 12 ekor gajah yang lain berhenti. Ada apa gerangan? Kaget, si Mahmud berhenti. Diperintahkan oleh Abraha untuk berjalan, dia tidak mau jalan Mahmud. Kalau dibelokkan ke arah timur, dia jalan cepat. Pokoknya jangan ke arah Ka'bah dibelokkan ke arah mundur jalannya cepat bahkan harwalah berlari-lari kecil gajah tersebut seakan-akan ingin jauh dari apa Ka'bah ke arah sini juga tapi kalau ke arah depan menuju Ka'bah berhenti, tidak mau jalan. Terus Abraha bingung, menyuruh Mahmud untuk jalan dan dia tidak mau jalan. Tiba-tiba dalam keadaan bingung tersebut, Allah menurunkan burung-burung yang membawa batu-batu untuk menghancurkan mereka. Inilah kisah dari surat Al-Fil yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.